Like and subscribe channel. Like and subscribe channel. Like and subscribe channel. Marilah kita dengarkan dan kita simak ceramah Siram Al-Rohani menjelang sholat tarawih oleh Al-Qaram Tuan Guru Dr. Muhammad Zainul Majid. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa nasarahu Wa walahu ila yawmil qiyamah Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa habibakumullah malam hari ini malam ke-14 dari bulan suci Ramadan kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan kesehatan dan keafiatan sehingga bisa bersama melaksanakan sholat Isya dan insya Allah akan diikuti beberapa asal lagi dengan qiyamul lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. tentang menuju takwa. Para jamaah sekalian, pembicaraan tentang takwa adalah pembicaraan yang paling inti dalam agama kita. Karena itulah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam beragam konteks. Berkali-kali diperingatkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita juga memperdomani. Maka buku-buku karangan para ulama, khutbah-khutbah dari guru-guru kita itu penuh tentang bahasan bahasan-bahasan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dari sisi definisinya, dari sisi fungsinya, dan dari beragam perspektif bagaimana kita bisa mendekati kata takwa itu dan lalu kemudian memanfaatkan takwa itu menjadi bekal kita dalam kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya ingin mendekati takwa itu min haitsu innahu Dari sisi bahwa takwa itu adalah buah dalam Al-Quran minimal adalah dua kali selain ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan takwa itu sebagai hasil dari ikhtiar yang berkelanjutan dari seorang mukmin untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." segenap manusia. Sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertambah. Yang kedua ada di belakang saya dan ayat ini sangat populer dalam bulan suci Ramadan yaitu ayat yang di dalamnya ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ayat pertama seluruh manusia disebut ayat kedua orang-orang di dalam dua ayat ini takwa diletakkan sebagai sabab sebagai hasil anugerah maka Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kapan buah takwa itu bisa hadir. Kalau kita menggunakan analogi pohon atau tumbuh-tumbuhan, maka buah yang manis dan lezat itu dimulai dari tanah yang subur. Tanah yang subur untuk menghasilkan buah takwa itu adalah kalbun mumtalibun Itulah hati manusia yang penuh Hati manusia yang hidup karena iman itu menghidupkan manusia. Ukuran hidup di dalam Al-Quran itu tidak hanya adanya roh hidup secara biologis, tapi lebih dari itu. Hidup dalam Al-Quran adalah manakala dalam diri manusia itu ada iman yang mengalir ke seluruh anggota badannya di dalam Al-Quran digambarkan وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ dalam suratul Hajj ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menengok fenomena alam dan lalu kemudian meletakkannya menjadi ibroh untuk sesuatu yang lebih tinggi dan lebih berguna kalian melihat bumi itu mati para ulama menyampaikan ini bisa menjadi gambaran dari hati manusia tanpa paling hamidah dia mati Fa'idha anzalna alaiha al-mata Kemudian ketika kami turunkan air ke atasnya, ihtazab. Wow. Ihtazab itu dia mulai bergerak. Warobat. Kemudian tanah yang kering itu pecah. Lalu dia mengalami ke atas. Keluarlah benih-benih pohon-pohon yang mati. Demikianlah gambaran dari hati manusia, bapak-bapak dan saudara ketika dalam hati manusia itu dalam diri manusia itu hatinya didatangi iman maka ikhlasa maka dia bergerak terciptalah satu dinamika maka kemudian muncullah semangat umumnya maka kemudian muncullah semangat untuk berkontribusi terhadap kemanusiaan maka terpanggillah dia kepada tujuan-tujuan yang jauh melebihi kehidupan dunia hambatan dan lalu dari tanah yang telah diairi dari hati yang telah diturunkan iman padanya akan tumbuh beragam tumbuhan yang indah pada mata dan buahnya besar itu Tamratun takwa dimulai dari hati manusia. Hati ini kemudian menumbuhkan batang pokok yang lalu dikonsumsi agar dia kemudian menjadi pokok dan pokok. Hati yang terisi iman itu pupuknya kata ulama yang paling utama ada di dalam dua sifat asyukur wasa apapun yang kita hadapi situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh seorang manusia yang di dalamnya telah ada bekal iman itu dengan kesabaran dan kesyukuran akan memupuk iman itu menciptakan pohon amal soleh yang kuat dan kokoh dan kuat dan Maka bapak-bapak kalau kita melihat analog sederhana ini, marilah kita berhenti berpikir tentang uang. Mari kita mulai berpikir tentang anak itu. Hati kita ini Allah telah berikan iman, keyakinan kepadanya sangat cinta. Mari kita lakukan kita pupuki iman itu dengan senantiasa bersyukur dan bersabar atas apapun yang kita hadapi. Tidak usah terlalu senang atas nikmat yang kita terima dan jangan pula terlalu susah atas sesuatu yang tubuh dari Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, juga jangan berlebihan secinta-cintanya hanya pada orang sehebat-hebatnya menolak itu di depan mata Anda ada perkataan tidak aksar min madri ahadin bahkan kotok rokok kalau engkau terlalu banyak memuji seseorang maka sesungguhnya engkau telah memenuhi artinya apa masyarakat muslimin rahimahumullah Papua mengajarkan kita untuk mengapresiasi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan segala sesuatu pada proporsi. Apa yang kita ketahui dan merupakan bagian dari kita kita persaksikan. Sesuatu yang bukan merupakan bagian dari kita yang tidak merupakan bagian dan kita ketahui hakikatnya. Jangan coba-coba untuk masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengingatkan kita bahwa ukuran dari segala sesuatu itu adalah takwa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita untuk mengukur ketakwaan seseorang dengan ukuran kita. Cukuplah ketika dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita anggap dia sebagai ahli iman dua. Yang kedua, al-ghulu bil ibadah laisa min bahwa pada kejadian di dalam ibadah itu bukanlah tanda takwa. Ada sebuah kejadian pada zaman Rasul. Tiga sahabat datang ke sebagian istri Rasul lalu bertanya tentang ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakahannahum usai diceritakan oleh sah oleh istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang macam jenis dan banyaknya ibadah Rasul maka annahum hafal mereka kemudian seakan-akan mengecilkan lalu satu sama lain mengatakan kalau Rasul tidak apalah dia beribadah seperti ini, tidak berbeda-beda karena dia sudah Rasul sedangkan kalau kita yang bukan Rasul maka kita harus mati-matian habis-habisan dan menggunakan semua waktu kita untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah maka yang satu berikrar saya akan bangun berikrar saya akan puasa setiap hari dan tidak akan berbuka yang satu berikrar mulai hari ini saya akan meninggalkan istri saya Rasul mendengar itu memanggil ketiganya lalu berkata Ama untuk akhsyakum lillahi wa taqwa saya mau tanya kalian kalian akuikah bahwa saya orang yang paling takwa kepada Allah mereka menjawab iya. Kata Rasul, saya tidur, saya bangun tengah malam tahajud. Saya puasa dan esoknya saya tidak puasa. Saya juga memiliki istri dan keturunan. Bapak-bapak dan ibu saudara saya, takwa itu berarti juga mengajarkan moderasi mengajarkan proporsionalitas jangan berlebih kalau dalam ibadah saja Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk jangan berlebih-lebihan maka apalagi dalam kehidupan kita menghadapi perbedaan pendapat satu sama lain menghadapi dinamika-dinamika sosial, budaya, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah kita sebagai bagian dari masyarakat yang luas dan majmuk ini maka tentu berlebih lagi kita tidak boleh mengembangkan sikap-sikap berlebihan Masya muslimin rahmatullah Bapak-bapak dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia yang terakhir takwa itu kalau di dalam bahasa surat al-maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ayat ini mengajarkan kita untuk di dalam takwa itu kita juga harus membangun sinergi. Satu orang yang bertakwa dengan satu amatan akan jauh berbedanya dibanding apabila ada ketakwaan kolektif dan seluruh Maka mari kita himpun energi kita dalam kebaikan. Mari kita saling bahu membahu di dalam ketakwaan dan kebajikan. Hanya dengan inilah akan tercipta lipat ganda energi umat dan pada akhirnya menjadi untuk khairul Bapak Ibu jemaah sekalian, itu sebelum itu dapat saya sampaikan bagaimana kita sama-sama memproyeksikan buah takwa itu dimulai dari tanah yang baik dengan pupuk dan siraman air yang cocok tumbuh pohon yang kuat dan buahnya pasti buah takwa yang hebat dan pada saat yang sama Mari kita satu sama lain buat klaim-klaim sebagai orang yang paling bertakwa. Wala tusabu anfusakum. Sebaliknya, mari kita bangun sinergi bersama-sama. Kita ini manusia yang satu sama lain perlu dengan kekurangan. Tidak ada yang langsung kecuali para nabi dan rasul. Di satu sisi kita mampu berkontribusi, di sisi lain orang lain yang bisa berkontribusi. Kesemuanya itulah yang terkumpul menjadi energi besar dan dari situlah akan ada tempat yang terbaik insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan utamanya untuk saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Like and subscribe channel Like and subscribe channel Like and subscribe channel